Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan Athabahullah. Perhatikan baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bagi halaman 111. Halaman berapa? 111 bagian atas itu matannya yang cetakannya punya ana ya. Yang lainnya dicari yang bagian atas tuh. Lumatul etikotnya dibuka. Kata beliau, qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, lahu awalun wa akhirun. Lahu awalun wa akhirun. Al-Qur'an punya permulaan, punya akhirannya. Ada awalnya, ada akhirnya gitu. Awalnya diawali dengan surat apa Al-Qur'an? Al-Fatihah. Diakhiri dengan surat apa? An-Nas. Eh? Di akhir surat apa? An-Nas. Di awal dengan surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, berkali-kali ini ya. Surat Al-Fatihah menurut pendapat yang sahih diawali dengan ayat apa? Ewa na'am. Awal dari surat Al-Fatihah. Ayat apa, Naufal? Surat Al-Fatihah ayat pertama apa? Alhamdulillah rabbil alamin itu yang sahih. Lah terus bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang sahih Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Qur'an. Naam, termasuk Al-Qur'an. Cuman bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Terus bagaimana? Ayatun mustaqillatun fil Qur'an utiyat biha min adli al-fasl bainas suar Dia itu ayat sendiri, tersendiri dalam Al-Qur'an, didatangkan dengannya untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Karena semua surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? Ingat? Kecuali surat apa? Eh, barakallahu fikum amir. Semua surat dalam Al-Qur'an diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Diawali masih dibuka. Dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Eh, kecuali surat apa? Ingat ya? Kecuali surat apa Akh Yusuf? At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Dinamakan juga dengan surat apa? At-Taubah ini. Eh, barakallahu fiikum. Eh, Muhammad Al-Bara'ah. Dinamakan juga dengan surat apa ini Umar? Dinamakan juga dengan surat apa? Eh Harun At-Taubah Al-Bara'ah. Satu lagi. Apa? Irsyad Al-Fadihah. Al-Fadihah. Nah, itu enggak ada bismillahnya di awalnya. Paham ya? Naam. Ada enggak dalam satu surat ada bismillahirrahmanirrahim dua kali? Di awal sama di dalam Al-Qur'an dalam apa dalam surat itu sendiri. Ada nggak? Antum? Diawali Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di dalam surat itu juga ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Surat apa? Ayo. Ada nggak? Ada. Surat apa? Surat apa? An-Naml. Anamal atau enggak? Anamal bukan tadi? Anda bilang anamal bukan tadi? Apa tadi anda bilangnya? Al-muluk. Hah? Anamal. Al-kabut. Ayo, yang tepat anamal. Paham al-kabut bukan? Anamal. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Surat anamal itu kan? Nah, barakallahu fiik. Itu sekedar faedah bahwasanya Al-Qur'anul Karim ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya adalah surat Al-Fatihah, akhirnya surat apa? An-Nas. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah. Ibnu Qudamah rahimahullahu awwalun wa akhirun. Al-Qur'an punya awal punya apa? Awalnya dan punya akhirnya. Maksudnya ada awal permulaannya, ada akhirnya. Qala Syekh Shalal Fauzan Allah syarahnya bagian bawah perhatikan al quran lahu awwalun wa akhirun Al-Qur'an dia memiliki apa? permulaan dan memiliki apa? nah akhiran permulaan maksudnya awal awalnya surat Al-Fatihah akhirnya surat apa? surat An-Nas yakni lahu bidayatun wa nihayatun Al-Qur'an memiliki bidayah permulaan wa nihayah memiliki apa? akhiran awalnya surat Al-Fatihah akhirnya surat apa tadi? an na'am. Awalhu hasbal mushaf alladhi ajma'ali lis suratul Fatihah, masyaallah. Yang pertama kali sesuai dengan mushaf yang dikumpul oleh para sahabat, pertama adalah surat Al-Fatihah wa akhiruhu dan akhirannya surat an Naam surat An-Nas, na'am. Naik ke atas lagi, qala Ibnu Qudamah rahimahullah wa ajza'un wa ab'ad. Al-Qur'an itu di dalamnya ada ajza, ada juz-juznya, wa ab'ad dan ada bagian-bagiannya. Al-Quran Karim totalnya berapa juz? Al-Quran Karim ada berapa juz? Eh, Akhnaufal? 30 juz. Paham ya? Ada juz 1, juz 2, juz 3 sampai 30 juz. Naam. Qala Syekh Salal Fauzan bagian bawah lihat lagi. al quran wa ajza'un. Al-Qur'an itu berjuz-juz. Kama huwa ma'rufun salasuna juz'an. Sebagaimana dari ketahui bersama, Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz. Kullu juz'in Asrul waraqat. Setiap satu juz itu sepuluh apa? sepuluh lembar. Coba dihitung. Satu juz sepuluh lembar. Itu kadang-kadang seperti itu. Seringnya seperti itu, cuman kadang mungkin kalau kalau seandainya nah enggak pas lembaran enggak eh, pas nggak pas apa halaman terakhir ya kurang lebihnya segitu. Paham ya? enam. wahwa huwa aidan azab Al-Qur'an juga memiliki hizb. Azab itu maksudnya batasan apa? batasan ayat yang biasa dipakai oleh para sahabat dibaca. Paham ya? Itu azab Sebutkan nanti al-hizb al-fulani, al-hizb wal ahzab maknanya. ahzab maknanya jumlatun ma yaqra'ul qari' fi salatil lail. Ahzab itu adalah maknanya adalah eh, jumlah yaitu kalimat-kalimat yang apa? Yang seorang pembaca Al-Qur'an membacanya biasanya dibaca pada setiap salat malam. Kenapa ada kaitan seperti itu? As-sahabatu kanu yuhzibun al-Qur'an fi salatil lail. Para sahabat dahulu mereka apa? Mereka barakallahu fikum ketika salat malam membaca dengan tanah hizb-hizb. Antum lihat dalam Al-Qur'an biasanya samping bagian pinggir adalah hizb. Hizb berapa gitu ya. Nah, kalau antum lihat di Al-Qur'an biasanya itu yang ada bunga-bunganya pinggir-pinggir itu, nah itu biasanya ada hizbnya. Nah, ada hizb berapa gitu ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Barakallahu fikum kita ambil dikit lagi. Qala Al-Imam Al-Qudamah rahimahullah taala bagian atas lagi matluwan bil alsinah Al-Qur'an dibaca dengan lisan-lisan. Mulai dari lisan orang ajam baca Al-Qur'an. Orang Prancis, orang orang Itali, orang Jerman, orang Rusia yang beragama Islam mereka baca Al-Qur'an. Dibaca dengan berbagai macam lisan, tapi bahasanya apa? Arab Al-Qur'an. Paham ya seperti itu. Kita lihat, matluun bil alsinah, mahfudun fis sudur. Al-Qur'an nam senantiasa dijaga di dalam dada-dada manusia. Para penghafal Al-Qur'an. Tapi ingat, sampai kapan? Sampai mendekati akhir zaman. Nanti kalau mendekati akhir zaman semua para penghafal Al-Qur'an tidak ada lagi. Dicabut hafalannya oleh Allah taala, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu ucapan siapa? ucapan Allah SWT wa minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah taala diawali dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an. nah, Kita lihat penjelasannya, masmu'un bil adhan didengar dengan adhan Apa adhan ini? Bukan adhan itu. Itu adhan kalau adhan jamaah dari udun. Paham ya? Adzan jamaah dari udunun. Kalau itu adhan Eh, adzan, lain lagi ini adzan itu jamak dari udun, telinga. Jadi didengar oleh telinga-telinga. Antum ketika mendengar orang baca Al-Qur'an, kedengaran dengan telinga antum. Maktubun fil masahif, sudah ditulis dalam mushaf-mushaf, Masya Allah. Antum lihat banyak masahif, mushaf. Mulai dari cetakan Mesir, cetakan Saudi, Al-Qur'an Karim. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah, Al-Qur'an huwal matlu bil asinah. Al-Qur'an adalah yang dibaca dengan lisan-lisan wa mahfudun sudur dan terjaga dalam dada-dada manusia. Itu Al-Qur'an, terjaga dalam dada-dada manusia. Wa maktubun bil masahif dan tertulis di dalam mushaf-mushaf. Wa huwa kalamullah jalla wa ala Al-Qur'an adalah utapan Allah taala. Li ayyi itibarin sawan kana matluwan aw kana maktuban fil masahif masyaallah dengan sudut pandang bagaimanapun, nah Al-Qur'an itu adalah apa? ucapan Allah taala. Baik yang dibaca ataupun tulis dalam mushaf, nah au kana mahfudan sudur atau yang dihafal di dada-dada manusia, huwa kalamullah jalla wa Itu semua adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. La yaftalafu fi tidak ada perselisihan. Paham ya? Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyelisih? Asy'ariyah, eh, Kullabiyah, dan juga kelompok Jahmiyah itu mereka menyelisih. Al-Qur'an bukan kalamullah. Al-Qur'an itu adalah apa? makhluk katanya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Fal qari' idza qara'a innama yaqra'u kalamullah azza wa Maka si pembaca Al-Qur'an ketika membaca Al-Qur'an yang dia baca itu ucapan Allah taala. Tapi suaranya siapa suaranya? Suara makhluk atau suara Allah? Suara makhluk. Fasautu sautul qari'. Masya Allah. Maka suara-suara si pembaca. Wa makhluk yaitu makhluk. Suaranya suara si pembaca makhluk. Nah, pun yang dibaca ucapan siapa? Yang dibaca ucapan siapa? Allah Subhanahu wa taala pantunnya pantun Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab An-Nuniyah tentang Al-Qur'an Karim. Ayo sebutkan yang ingat, Abdurrahman ingat? Ayo sebutkan. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Lakinna aswatal ibadi wa fi'lahum dadi wa makhluqani. makhlukani sawtu lil qari al kalama kalamu rabbil asyidul ihsani paham ya itu kalamnya siapa al-imam Ibnu Qayyim dalam kitab An-Nuniyah lakinna aswatul ibadi wa fi'lahum akal tapi suara-suara hamba dan perbuatan hamba kami wa rikri makhlukani seperti tinta-tinta mereka dan kertasnya Al-Qur'an ini ada kertasnya, tinta-tintanya itu makhluk semuanya. Kertasnya makhluk, tintanya makhluk, jilitannya makhluk, kertasnya itu makhluk semuanya. Fa, kemudian apa kata beliau? Fasautu lil qari' kinal kalama. Suara, suaranya baca. Suara yang baca makhluk bukan? Makhluk. al kalama kalamu rabbil isri bil ihsan. Akan tetapi kalamnya yang dibaca itu adalah ucapan Rabb semesta alam pemilik arsy. Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya barakallahu fiik walakin makru al wal matruh wa kalamullah azza wa jalla laisa makhluqan akan tapi yang dibaca itu adalah ucapan Allah taala bukan makhluk. Wal maktub huwa kalamullah hurufu wa ma'ani. Yang tertulis itu adalah ucapan Allah huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Lakinil waraqa wal hibara wal kitabata min amalil bashar fahiya makhluqatun akan tapi kertasnya tintanya tulisannya itu semua perbuatan manusia makhluk. Fahuwa kalamullah bi ayyi i'tibarin matluwan bil alsun au mahfuzan bis sudur au maktuban fil alwah au fil awraq wal masahif au maktuban fima huwa a'la min dzalik masyaallah wallahul mahfuz. Kata beliau, maka Al-Qur'an adalah kalamullah. Ditinjau dari apa? Sudut pandang apapun, dibaca dengan lisan juga kalamullah, dihafal dalam dada juga kalamullah, tertulis dalam alwah, lauh. Eh? Nah, barakallahu fikum, kayu-kayu, awfil fil awraq atau kertas, wal masahif mustaf-mustaf, au maktuban fima huwa alam dalik atau tertulis di dalam tempat yang lebih tinggi dari itu yaitu Lauhul mahfud, Nah, itu semuanya apa? Itu semuanya adalah kalamullah azza wa jal li'an al quran maktuban fil lauhul mahfud karena Al-Qur'an sudah tertata dalam Lauhul mahfud, nah Wa innahu fi ummil qul wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim sesungguhnya Al-Qur'an sudah terdapat dalam Lauhul Mahfuz ummil kitab Lauhul Mahfuz na'am wa ummil kitab huwa Lauhul Mahfuz bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhul Mahfuz bahkan itu adalah Al-Qur'an yang mulia ya yang terdapat di dalam Lauhul Mahfuz yakni Allahul Mahfuz alladhi kataba Allah bi maqadil khalaiq yaitu Lauhul Mahfuz yang Allah Ta'ala menulis dengannya takdir-takdir semua makhluknya. Kesimpulannya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.